Dan kita masih memilih judul keterpautan atau perasaan terpaut ke tanah al-haram. Kita lanjutkan dari halaman 56 di kitab terjemahnya dan dari halaman 52 di kitab aslinya, kitab arabik. <clears throat> Ini tentang kemuliaan Baitul Haram dan juga posisinya di kolbu kaum muslimin dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih suatu tempat dibandingkan lainnya itu menunjukkan secara zat tempat tersebut ada kelebihan yang telah Allah berikan padanya. Kita mulai dari kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa hadza kulluhu sirru idafatihi ilaihi subhanahu wa ta'ala biqaulihi wa tahhir baitiya. Surat Al-Hajj semua ini dari yang telah kita bahas dari kelebihan-kelebihan tanah al-haram, pengkhususan terhadapnya, itu semua ini adalah rahasia. Rahasia dari penisbatannya kepada Allah dalam firman-Nya, "Wa tahhir baitiya" dan sucikanlah baiti, yaitu sucikanlah rumahku. Nah, di sini kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 26, "Wa tahhir baitiya" baiti itu bait dan ana yaitu rumahku. Di sini rumah dinisbatkan kepada Allah, mudhaf mudhaf ilaih. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penisbatan rumah ini dengan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada keagungan padanya. Nah, kata Ibnu Qayyim, semua yang telah kita jelaskan dari pengkhususan dan tafdil kebaikan-kebaikan tanah Al-Haram dan Makkah itu adalah rahasia penisbatannya kepada Allah. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sesuatu makhluknya kepada dirinya, maka pasti ada hal yang luar biasa dari hal tersebut. Kemudian dikatakan oleh Muqayyim Al-Jauziyah, faqtadat hadhihi al-idafati al-khassah min hadzal ijlali wa ta'zimi wal mahabbati maqtadathu penisbatan khusus ini berkonsekuensi keagungan. Keagungan al-ijlal yaitu at-ta'zim juga dan kebesaran at-ta'zim serta al-mahabbah kecintaan yang sebagaimana mestinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan rumah ini kepada dirinya itu konsekuensinya adalah pengagungan dan juga pembesaran serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya kama qtadat idafat idafatuhu li'abdihi wa rasulihi ila nafsihi maqtadathu min dhalik sebagaimana penisbatan hamba dan rasulnya penisbatan hamba dan rasulnya kepada Allah itu menghasilkan apa yang sepatutnya diperoleh sang hamba dan sang rasul tersebut misalnya abdullah itu dari dua kata abd dan Allah berarti abd di sini dinisbatkan kepada Allah Kemudian Rasulullah, Rasul dan Allah. Jadi Rasul dinisbatkan kepada Allah. Nah, penisbatan hamba dan penisbatan Rasul kepada Allah itu akan berkonsekuensi yaitu hal yang sepatutnya diperoleh sang hamba dan rasul itu dari pengagungan Allah terhadap mereka, pembesaran Allah terhadap mereka dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Oleh karena itu, sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan juga Abdurrahman karena hamba dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan kadang dibilang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau Abdullahi wa rasuluh nah di sini Abdullah dan Rasulullah dua dua hal tersebut adalah dua karakter terbaik dari seorang hamba jika seorang hamba disebut sebagai Abdullah hamba Allah itu merupakan sifat terbaik yang pernah ada. Ya, kemudian jika ternyata dia selain sebagai Abdullah, dia juga ternyata sebagai Rasulullah, sebagai rasul utusan Allah. Maka tentu itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu, makhluk Allah yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Abdullah dan juga Rasulullah. Nah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Wa kadzalika idafatuhu ibadahul mu'minina ilaihi kasathum minal jalali wal mahabbati wal wiqari ma kasathum demikian juga penisbatan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya yaitu hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dinisbatkan sebagai ibadullah kalau misalnya dalam khutbah Jumat kita seringkali ibadullah atau ya ibadullah wahai hamba-hamba Allah nah penisbatan hamba-hamba ini yaitu ibad terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengenaan mereka yaitu hamba-hamba Allah dengan kemuliaan, kecintaan dan kewibawaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Ya, maka orang-orang yang beriman menisbatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai hamba-hamba Allah itu adalah suatu kemuliaan dan suatu kecintaan kepada Allah dan Allah mencintai mereka dan suatu hal yang agung dan wibawa di hadapan manusia lain. Kemudian Allah kemudian uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fa kullu ma adhafahu ar-rabbu ta'ala ila nafsihi falahu min al-maziyati wal ikhtisasi ala ghairihi ma غَيْرِهِ lahu al-istifaa wal ijtiba Semua yang dinisbatkan oleh Allah semua yang dinisbatkan, disandarkan oleh Rob, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu niscaya memiliki apa yang di, memiliki apa? Memiliki tafdil memiliki istifa, istifa pilihan keistimewaan wal ijtiba kekhususan dibanding yang lainnya. Jadi ketika dikatakan Baitullah itu pasti berbeda dengan Baitun Nas, Baitul Baitul Insan Pasti Baitullah itu memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri karena Allah memilihnya. Yang mana keistimewaan dan kekhususan tersebut tidak terdapat pada rumah-rumah lainnya. Kalau misal dikatakan Abdullah, pasti ada keistimewaan dan kekhususan tersendiri yang tidak terdapat pada abad-abad lainnya. Ya. Kemudian <clears throat> Ibnu al-Jauziyah mengatakan, ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر kemudian penisbatan ini memberikan pula keutamaan lain dan pengkhususan ya keutamaan dan takhsisan pengkhususan wa jalalatan ya wa zaidan zaidan ala ma kana lahu qabla al idhafah diulangi kemudian penisbatan ini memberikan pula keutamaan lain dan pengkhususan serta keagungan melebihi apa yang ada sebelum ia dinisbatkan kepadanya sebelum ia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang misal sebelumnya dia sebelumnya misal sebelumnya seseorang tidak disebut sebagai Abdullah dan kemudian dia setelah itu setelah bertakwa kemudian beriman kemudian beramal soleh disebut sebagai Abdullah. Maka penyebutan dan penisbatan abd kepada Allah ini itu memberikan pada dia keutamaan dan pengkhususan dan melebihi apa yang ada sebelum ia yaitu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya seorang manusia adalah abd biasa. Namun ketika dia beribadah dan beramal soleh dan benar-benar bertakwa maka dia disebut Abdullah. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini pasti ada pengkhususan dan keagungan di dalam orang tersebut. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Walam yuwaffiq li fahmi hadzal ma'na man sawwa bainal a'yani wal af'al." Makna seperti ini tidak dapat disingkap oleh mereka yang menyamakan semua benda dan perbuatan serta semua zaman dan tempat. Jadi di sini ada kelompok, ada kelompok dari kaum muslimin yang menyamakan semua benda dan semua perbuatan. Yaitu tidak ada yang namanya pengkhususan dalam Islam. Tidak ada yang namanya uh, eh, tafdil yaitu pengangkatan derajat dan tidak ada namanya uh, pengagungan khusus secara zat terhadap suatu benda atau suatu individu. Kata mereka bahwasanya benda semuanya benda dalam muka bumi ini itu tidak ada yang beda, semuanya sama. Kemudian perbuatan semuanya tidak ada yang beda, semuanya sama. Kemudian zaman semua tidak ada yang beda, semuanya sama. Tempat semuanya tidak ada yang beda, semuanya sama. Itu kata mereka. Jadi benda misalnya hajar aswad itu bagi mereka itu sama dengan hajar lainnya. Tidak ada pengkhususan secara zat. Kemudian perbuatan, perbuatan seperti solat dengan perbuatan seperti berjalan biasa itu tidak ada bedanya bagi mereka. Kemudian zaman, zaman misalnya Lailatul Qadar itu tidak ada bedanya bagi mereka seperti dengan malam-malam lain yang biasa. Kemudian tempat. Tempat seperti Al-Haram, kemudian Baitullah Al-Haram itu tidak ada bedanya dengan tanah lainnya atau tempat lainnya itu bagi mereka. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa za'ama annahu la maziyata li syai'in minha 'ala syai'. Seraya mereka mengklaim bahwa tidak ada kelebihan pada sesuatu atas yang lain, semuanya sama, tidak ada kelebihan secara zat, itu kata mereka. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa innama huwa mujarradu tarjihi bila murajjih." Bahkan yang terjadi itu bagi kata mereka, kalau misalnya kalian kata mereka ini, kalau misalnya kalian melebihkan sesuatu atas yang lain, yaitu misalnya baitul Al-Haram dilebihkan di atas rumah-rumah lainnya dari rumah manusia, Kata mereka itu sama saja mengunggulkan salah satunya tanpa ada faktor yang mengunggulkannya. Yang disebut tarjih bila murajih. Ini istilah dalam usul fikih sebenarnya. At-tarjih bila murajih itu seperti mengklaim satu di antara dua hal lebih kuat dari satunya lagi tanpa adanya penguatan. Ya, misalnya di sini ada dua orang. Kemudian kita kita sekarang bertugas untuk mengetahui yang manakah di antara dua orang ini yang lebih baik, lebih unggul ibadahnya. Kemudian kita ingin memilih salah satunya, tentu kita lihat. Nah, kalau misalnya kita memilih begitu saja, maka itu namanya memilih begitu saja tanpa adanya penguatan, tanpa adanya bukti ini lebih baik, maka itu sama dengan tarjih bila murajih. Kalau misalnya kita memilih salah satu di antaranya yaitu misalnya yang laki-laki A lebih baik daripada laki-laki B karena kita benar-benar melihat kesolehan dan kebaikannya maka ini namanya tarjih bi murajjih itu bedanya nah kata mereka orang yang melebihkan satu tempat ya atau mengunggulkan satu tempat dari tempat lain orang yang mengunggulkan satu perbuatan dari perbuatan lain orang yang mengunggulkan satu zaman dari zaman lain dan orang yang mengunggulkan suatu benda dari benda lain itu sama dengan mengklaim bahwasanya mereka telah mengunggulkan salah satunya tanpa ada faktor yang mengunggulkannya, tanpa ada dalil. Namun kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan beliau kemudian mengatakan wa hadzal qawlu batilun bi aktsari min 40 wajhan qad zakartu fi ghairi hadzal mawdi'. Perkataan semacam ini, pandangan ini adalah batil, ditinjau dari 40 alasan lebih. Tapi semuanya telah saya sebutkan di selain kitab ini, di selain tempat ini ya. Jadi eh, kita tidak perlu juga mencari tentang 40 dalil ini di tempat lain dari kitab-kitab beliau rahimahullah taala. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ويكفي تصور هذا المذهب تصور هذا المذهب الباطل في فساده ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة cukuplah yakfi sebagai gambaran nih sebagai gambaran akan kerusakan madhab yang rusak ini Coba kita perhatikan konsekuensi dari pernyataan mereka bahwasanya tidak ada satupun dari benda, perbuatan, zaman dan tempat yang dikhususkan dalam Islam. Kalau mereka berkata seperti itu maka kita bantah seperti ini. Lihat zat para rasul yaitu rasul itu sendiri, para rasul Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Idris dan lain-lain itu sama saja dengan musuh-musuh mereka secara hakikat. Kalau misalnya kalian mengatakan wahai yang mempunyai mazhab batil ini kalian mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan satupun atas atas satupun semuanya sama, maka kalian sama dengan menyatakan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan Abu Jahal, tidak ada kelebihan di antara salah satunya, tidak ada kelebihan dari sisi Muhammad SAW tidak ada kekurangan dari sisi Abu Jahal semuanya sama. Nah ini ini batil. Nah kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah <clears throat> wa innama tafdilu bi amrin la yarji'u ila ikhtisasi dzawati bi sifatin wa mazaya la takunu li dan sesungguhnya pengutamaan dengan perkara tertentu tidak kembali kepada kekhususan zat dengan sifat-sifat dan keistimewaan yang tidak ada pada selainnya demikian juga suatu tempat secara zat sama dengan tempat lainnya tanpa ada keistimewaan apapun. Bahkan keistimewaan itu hanya karena dilakukan padanya amal-amal soleh. Maka tidak ada bagi mereka, maka tidak ada keistimewaan bagi Baitullah. Tidak ada keistimewaan bagi Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Masyair lainnya dibanding dengan tempat-tempat lain di muka bumi. Tetapi pengutamaannya hanya karena perkata, perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan tempat itu sendiri dan tidak pula karena sifat yang ada padanya. Tapi Allah pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang hal ini yaitu bahwa bagaimana kita menyikapi mereka yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa saya tempat-tempat ini tidak ada kekhususan dan tidak ada kelebihan atau pengutamaan terhadap mereka. Bagaimana menyikapi mereka dan bagaimana membantah mereka, maka Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas membahas Eh, kalimat-kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berikut ini.